Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala. Niyabatu dzarfi wal masdari wal majruri anil fa'ili. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai naibul fa'il Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai niyabatul niyabatuz zorfi wal masdari wal majruri anil fa'ili yaitu keadaan di mana dzaraf dan masdar dan Majerur itu dapat menggantikan kedudukan fa'il. Artinya yang menjadi naibul fa'il itu adalah dzaraf atau masdar atau Majerur. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-250 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa qabilun min dzarfi naumin mastari au harfi jarrin batin hari yaitu diterima naibul fa'il berupa zorof atau masdar atau huruf jar. Jadi bait ini membahas mengenai naibul fa'il yang berasal dari zorof atau masdar atau huruf jar. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan taqaddama annahu yatarattabu ala hazfil fa'ili amroni. Telah berlalu penjelasan bahwa penghapusan fa'il itu akan mengakibatkan dua hal. El awalu yang pertama taghyiru suratil fi'li yaitu penghapusan fa'il itu akan mengakibatkan perubahan bentuk fi'il waqad madal kalamu ala dhalika. Dan telah berlalu penjelasan mengenai hal tersebut. Athani, hal kedua yang menjadi konsekuensi dari penghapusan fi'il itu adalah iqamatu naibin anhu yahillu mahallahu. Yaitu pasti ada sesuatu yang akan menempati kedudukan dari fa'il tersebut ada kata yang akan menduduki atau menggantikan kedudukan fa'il tersebut. Yahillu mahallahu yang jadi ya pengganti fa'il tersebut itu akan menempati kedudukan fa'il. Kemudian beliau melanjutkan wa yakhda'u li min ahkamihi dan pengganti fa'il tersebut itu akan tunduk kepada mayoritas hukum-hukum yang berlaku bagi fa'il. Artinya hukum-hukum yang berlaku bagi naibul fa'il itu mayoritas mengikuti hukum-hukum yang berlaku bagi fa'il. Walladhi yasluhu linniyabati anil fa'ili wahidun min arba'ati asya'a dan yang berhak atau memungkinkan untuk menggantikan fa'il atau yang memungkinkan menjadi naibul fa'il itu adalah salah satu dari empat perkara ini ya atau salah satu dari empat hal inilah yang berhak atau layak untuk menggantikan fa'il yaitu al-maf'ul bihi. Yang pertama adalah maf'ul bih. Wal masdari kemudian masdar. Wal dzarfi kemudian dzaraf. Wal jarri wal majruri dan jar majrur. Jadi yang memungkinkan menjadi naibul fa'il itu ada empat. Maf'ul bih, masdar, dzaraf dan jar majrur. Ammal maf'ulu bihi faqad dzakarahu Ibnu Malikin fil baitil awwali. Adapun maf'ul bihi maka Ibnu Malik rahimahullahu taala itu telah menyebutkannya pada bait yang pertama minal babi ya dari bab ini. Wa yata'allaqu bihi ba'du ahkamin satati insyaallahu dan hukum-hukum yang berlaku bagi naibul fa'il ini ya atau wa yata'allaqu bihi ba'du ahkamin satati insyaallahu dan akan ada sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan maf'ulun bihi yang menjadi naibul fa'il satati insya Allahu. Yang penjelasan hukum-hukum tersebut akan datang penjelasannya insya Allahu. Amma thalathatul baqiyatu. Adapun tiga unsur yang lain yang dapat menjadi naibul fa'il, yaitu master, dhorof, dan jar majrur. Fasyartuha antakuna qabilatan linniyabati. Maka syaratnya bahwa ya baik masdar, zorof dan jar majrur itu dapat menerima kedudukan niabah tersebut atau menjadi naibul fa'il. Kemudian beliau melanjutkan fadzorfu yasluhu linniyabati anil fa'ili bisyartaini. Maka zorof itu memungkinkan menjadi naibul fa'il namun dengan dua syarat. Al-awwalu syarat yang pertama an yakuna mutasarrifan. Ya, an yakuna mutasarrifan. Bahwa dzaraf tersebut itu harus mutasarrif. Apa maksud mutasarrif di sini? Wa huwa ma yakhruju 'anil nasbi 'ala dzarfiyyati wa 'anil jarri bimin ila ta'athuri bil awamilil mukhtalifati yaitu yang dimaksud mutasarrif ini itu dzaraf tersebut dapat keluar dari keadaan nasabnya karena kedudukannya sebagai dzaraf dan juga dapat keluar dari kedudukan jar ya dengan min. Ya keluar ke apa? Ke eh, bentuk yang lain ya artinya dibaca dengan i'rab yang lain dengan amil-amil yang berbeda. Ya, dengan amil-amil yang berbeda. Jadi asalnya kita tahu bahwa dhorof itu dibaca nasab. Ya, karena kedudukannya sebagai dhorof. Atau ada kondisi di mana dia itu kemasukan huruf jar. Ya, kemasukan huruf jar dengan min. Nah, kata-kata yang menjadi dhorof atau majrur karena kemasukan min tersebut, kalau ingin menjadi naibul fa'il, dia harus dapat keluar dari nasab dan jarnya tadi. Ya, misalnya menjadi rofa, karena dipengaruhi oleh amil yang berbeda. Contohnya apa? Ka zamanin. Ya, contohnya adalah zaman. Ya, zaman itu adalah zorof zaman. Ya misalnya zamana apa atau wa waqtin. Ya, kata waktu waqtin itu juga asalnya adalah dzaraf. wasaatin ya dan juga sa'atin wa yaumin wa ghairiha. Kata-kata seperti sa'ah, yaumin, kemudian dan selainnya itu adalah contoh dari dzaraf yang mutasarrif. Karena apa? Bisa saja dibaca marfu ya zamanun waktun sa'atun yaumun itu bisa ya dibaca majrur juga bisa karena dapat berubah menjadi majrur atau marfu maka dia memungkinkan untuk menjadi naibul fa'il beliau melanjutkan bi khilafi saharin ya berbeda dengan sahar berarti ini adalah contoh yang tidak mutasarrif Idza urida bihi saharu yaumin bi'ainihi. Jika kata sahar ini itu dimaksudkan untuk memang ya waktu sahur, ya waktu sebelum fajar, ya secara zatnya. Maka kalau yang dimaksudkan seperti itu eh, dia tidak mutasarrif, tidak dapat berubah, tidak dapat keluar dari bentuk nasab karena zorfiyah tadi. Wa indaka dan contoh yang tidak mutasarrif itu adalah inda. Kemudian annal awwala mulazimun linnasbi 'ala dzarfiyyati. Karena yang pertama yaitu sahar, ya saharon itu terus-menerus dalam keadaan nasab karena kedudukannya sebagai dzarf Tapi tadi syaratnya jika yang dimaksudkan adalah memang waktu sahur. Kemudian wathani mulazimun lin nasbi awil jarri bimin. Adapun ainda ya, itu terus-menerus dalam keadaan nasab atau bisa juga dia kemasukan huruf jar ya menjadi min indika. Ya jadi indaka atau min indika hanya memungkinkan dua keadaan itu. Tidak bisa dibaca dengan marfu Ya, tidak mungkin ainda itu menjadi mubtada misalnya. Ya, tidak memungkinkan dibaca aindu misalnya, ainduka Ya, tidak bisa. Fala yasluhu an yakuna naiba fa'ilin. Maka baik sahar atau ainda itu tidak memungkinkan untuk menjadi naibul fa'il. Kemudian asyartusani, syarat kedua bagi zorof untuk menjadi naibul fa'il adalah an yakuna dzarfu mukhtassan. Bahwa zorof tersebut itu harus dikhususkan. Apa maksud bentuk pengkhususan ini? Wal muradu bil ikhtisasi yang dimaksud dengan pengkhususan di sini itu adalah an yuzada ala ma'na dzarfiyyati ma'nan jadidun. Jadi yang dimaksud dengan mukhtas di sini itu adalah ditambahkan pada makna dzarfiyahnya tersebut itu makna baru ya atau ada makna baru yang ditambahkan selain makna dzarfiyah tadi. Liyazulal ghumudu wal ibhamu ya sehingga hilanglah kerancuan dan kesamarannya an ma'nahu, ya dari maknanya. Wa dzalika imma biwasfin, ya dan pengkhususan tersebut itu bisa jadi dengan memberikan wasf, dengan menyifati. Au idhofatin, atau dengan mengidhofahkannya Au alamiyatin, atau dengan e, memberi atau dengan alamiah ya atau maksudnya ketika dzaraf tersebut itu berupa sesuatu yang alamiah, memang spesifik pada nama tertentu. Wa nahwiha dan yang sejenis dengan itu. Itu yang dimaksud dengan ikhtisas, pengkhususan dengan penyifatan dengan idhofah atau dengan alamiah. Mithlu contohnya Sima yaumul khamisi. Ya, sima yaumul khamisi. Mungkin asalnya Soma Zaidun yaumal khamisi. Ya, Soma Zaidun yaumal khamisi. Zaid berpuasa pada hari Kamis. Maka ketika dihapus fa'ilnya menjadi Sima yaumul khamisi. Ya, yauma yang tadinya dhorof itu menjadi naibul fa'il dibaca marfu. Maka pada saat itu, kenapa ini dapat menjadi naibul fa'il? Karena kata yauma ini dikhususkan. Dikhususkan dengan yang apa? Ini idhofah. Ya, dia diidhofahkan kepada al-khomisi. Jadi puasanya itu kapan? Pada hari Kamis. Ya, kalau hanya yauman saja, ya masih ada rumut dan ibham, masih ada kerancuan dan kesamaran. Namun begitu dikhususkan, diidofahkan kepada Kamis, maka itu dapat menjadi naibul fa'il. Atau kemudian julisa waqtun tawilun. Mungkin asalnya jalasa zaidun waqtan tawilan. Zaid duduk untuk waktu yang lama. Maka begitu Zaid itu dihapus, ya Zaid dihapus sebagai fa'il, maka menjadi julisa wakatun tawilun. Ya, duduk pada waktu yang lama. Maka wakatan yang tadinya zorof itu kemudian menjadi naibul fa'il. Kenapa? Karena dia itu telah mengalami ikhtisos, telah dikhususkan dengan wasaf, penyifatan yaitu tawilun. Kemudian yang berikutnya sima ramadhanu. Mungkin asalnya soma zaidun ramadhana. Zaid berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, Ramadan itu sudah khusus karena apa bentuknya alaminya Bentuknya sudah nama yang tidak ada kesamaran dan kerancuan di situ. Tidak ada orang yang akan salah kapan itu bulan Ramadan. Karena itu dia dapat menjadi naibul fa'il, menjadi sima ramadhanu. Nah, ini adalah pembahasan yang dhorof. Wa ammal masdaru wasmul masdari fayasluhu linniyabati bisyartaini aidon. Wa ammal masdaru wasmul masdari fayasluhu linniyabati bisyartaini aidon. Dan adapun masdar dan isim masdar, ya, kita sudah pernah membahas apa perbedaan masdar dan isim masdar. Ya, ada beberapa definisi. Namun biasanya kalau masdar ya yang kita hafalkan dari tasrif. Ya, baik itu misalnya thulathi mujarrad dan juga thulathi mazid. Adapun isim masdar itu secara umum yang ya, ada di luar tasrif yang kita hafalkan. Jadi biasanya uh, tidak semua huruf yang ada pada uh, fi'il maudhi dan mudhari'nya itu masuk dalam master tersebut. Artinya bentuknya berbeda. Ya, misalnya apa? Misalnya takal lama yatakallamu. takal yatakallamu. Maka itu biasanya kalau mengikuti wazan itu masdarnya takalluman. Ya, takalluman. Itu hurufnya ada semua. Tetapi isi masdarnya apa? Kalaman. Kalaman. Maka kalaman ini tidak ada mengandung tak di situ. Maka ini biasa disebut isi masdar. Atau misalnya solla yusolli. Kalau ikut wazan yang kita hafal, ya tasrif yang kita hafal menjadi tasliatan. Tetapi di sini uh, eh, isim masdarnya apa? Solatan. Ya, ini hanya istilah saja. Tetapi hukumnya sama, masdar dan isim masdar di sini itu memungkinkan menjadi naibul fa'il dengan dua syarat. al awalu syarat yang pertama an yakuna mutasarrifan, sama dengan yang tadi. Bahwa masdar tersebut itu juga mutasarrif. Apa mutasarrif untuk masdar di sini? Wa huwa ma yakhruju 'anin nasbi 'alal masdariyati ila ta'athuri bil awamilil mukhtalifati. Yaitu masdar tersebut dapat keluar dari kedudukannya yang nasob. Ya, kenapa nasob? Sebagai masdariyah. Ya, atau maf'ulun mutlak. Jadi asalnya masdar itu digunakan sebagai maf'ul mutlak. Namun dia dapat keluar dari keadaan e, maf'ul mutlak yang nasab tadi menjadi bentuk yang lain. Misalnya menjadi marfu atau majarur. Nah itu syarat yang pertama. Artinya dia harus dapat keluar dari keadaan nasab sebagai maf'ul mutlak menjadi marfu ataupun majarur karena terpengaruh oleh amil-amil yang berbeda. Nahwu, ya aklun. Ya aklun itu asalnya akala yakulu. Ya akala yakulu. Maka asalnya aklun itu adalah aklan. Ya aklan uh, mansub sebagai master atau maf'ulun mutlak. Namun kita tahu aklan ini bisa dibaca marfu menjadi aklun atau al-aklu bisa juga dibaca majerur kalau misalnya kemasukan huruf jar menjadi min akrin Kemudian kita batin ya kita bah kita bah itu juga asalnya kata kataba tubu. Ya, kataba tubuh Itu juga dapat berubah dari mansub menjadi marfu ataupun majerur. Fahmin, ya asalnya dari fahima hamu Itu juga dapat dibaca marfu atau majrur dari asalnya fahman. Kemudian julusan, ya julusin, asalnya julusan dari jalasa yajlisu. Itu juga dapat dibaca marfu atau majrur wa ghairiha dan yang selainnya. Nah, kalau di sini disyaratkan mutasarrif berarti ada masdar yang tidak mutasarrif. Apa contohnya? Bi khilafi ma'adallahi. Ya contohnya adalah kata ma'adha yang ada pada ma'adhallahi. Mengapa fa masdarun mimiyun mansubun bi fi'lin mahdhufin. Karena ma'adha di sini itu adalah masdar mimi yang mansub karena fi'il yang dihapus. Amilnya adalah fi'il yang dihapus. Ai maksudnya a'udzu billahi ma'adhan. Ya a'udzu billahi ma'adzan. Ya, saya memohon perlindungan kepada Allah dengan perlindungan. Maka di sini ma'adzan itu selalu dalam bentuk mansub dengan fiil yang dihapus. Lakinnahu lam yashtahir lakinnahu lam yashtahir isti'maluhu 'anil arabi illa mansuban mudhafan. Akan tetapi ya tidak terkenal atau tidak tersebar penggunaannya di kalangan orang Arab melainkan dalam keadaan mansub dan dalam keadaan menjadi mudhaf ya atau diidhafahkan menjadi ma'adallahi. fala yaqa'u naiba fa'ilin maka lafat ma'adha itu tidak memungkinkan untuk menjadi naibul fa'il. Karena apa? Tadi tidak bisa keluar dari keadaan mansubnya sebagai masdariyah tadi. Ya, tanpa li'alla yakhruja ammastaqarra fi lisanil arobi Karena di ucapan orang Arab, lafat ma'adha itu tidak dapat keluar ya, dari bentuk yang sudah tetap baginya. Ya, selalu dibaca dengan uh, mansub. Kemudian wa nahwi dan contoh yang lain yang tidak mutasarrif itu adalah subhanallahi. Ya, subhanallahi. Maka subhanallahi fahuwa fahuwasmu masdarin mansubun bifi'lin mahdhufin. Maka subhanallahi adalah isim master yang mansub dengan fiil yang dihapus. Ya, subhana itu asalnya adalah dari usabbih sabbaha yusabbihu. Ya sabbaha yusabbihu. Maka sabbaha yusabbihu itu kalau masdarnya tasbihan. Tetapi isim masternya subhanan. Ya, ada uh, hamzah di awal yang tidak masuk di situ. Ai maksudnya usabbihullaha subhanan. Harusnya subhanan di situ mansub. Usabbihullaha subhanan. Ya saya memuji Allah dengan pujian. Maka di sini dia selalu dalam keadaan mansub bagi fiil yang dihapus yaitu usabbihu walam tasta'milhul arabu illa mansuban mudhafan fil aghlabi. Maka orang Arab itu biasanya ya, tidak menggunakan kata subhana ini, yang melainkan dalam bentuk mansub dan diidofahkan. Menjadi subhanallahi. Maka ma'ada dan subhana ini adalah contoh dari masdar yang tidak mutasorrif. Itu syarat yang pertama, harus mutasarrif. Asyar asyartu tsani ya asyartu tsani syarat yang kedua an yakunal masdaru mukhtasson, sama juga dengan yang tadi bahwa masdar tersebut itu harus dikhususkan. Wal muradu bihi huna dan yang dimaksud dengan dengan pengkhususan di sini an yaktasibal masdaru min lafzin akhar ma'nan zaidan ala ma'nahul mubhami al-maqsuri al hadathil mujarrodi. Jadi yang dimaksud dengan ikhtisas, ya pengkhususan di sini adalah an yaktasibal masdaru min lafdin akhara ma'nan zaidan. Bahwa masdar tersebut itu mendapatkan makna tambahan dari lafat yang lain. Makna tambahan terhadap apa? Ala makna hulmu bahamil makasuri alal hadafil mujarrodi. Yaitu makna tambahan yang menjadi tambahan bagi makna asalnya yang masih mubaham, yang samar, dan al makasuri alal hadathil mujarrodi, dan terbatas pada kejadian semata. Karena kita tahu, masdar itu asalnya itu Eh, nanya hanya kejadian, ya, kejadian yang dikandung oleh fiilnya. Nah, di sini dia dikhususkan sehingga mendapatkan makna tambahan dari lafat yang lain. Nahwu contohnya quri'a qira'atun sahihatun. Ya quri'a qira'atun sahihatun. Misalnya asalnya adalah qara'a Zaidun qira'atan sahihatan. Zaid membaca dengan cara membaca yang benar. Ketika Zaid dihapus sebagai fa'il, maka menjadi quri'a qira'atun sahihatun. Maka di sini yang tadinya qira'atun itu masih mubaham, ya qira'atun kan maknanya hanya kejadian, ya, kejadian membaca. Sehingga maknanya masih samar dan masih terbatas pada kejadian semata dia mendapatkan makna tambahan dengan penyifatan, ya ada wasaf yaitu sahihatun. Ya, karena dia sudah ada wasaf, maka dia sudah mengalami pengkhususan. Karena sudah mengalami pengkhususan, maka dia memungkinkan menjadi naibul fa'il, menjadi kuria, kiraatun, sahihatun. Ya, kemudian julisa julusul khaifi. Misalnya asalnya jalasa Zaidun julusal khaifi. Zaid duduk dengan cara duduknya orang yang takut. Maka ketika fa'il dihapus menjadi julisa julusul khaifi. Misalnya hanya julus saja, ya, jalasa zaitun julusan, itu julusan itu masih mubaham, masih samar dan masih terbatas maknanya hanya makna kejadian, ya, kejadian duduk. Mungkin di sini ditambahkan makna dengan diidofahkan kepada al-khaifi, sehingga kita tahu maksudnya cara duduknya orang yang takut. Ya biqilafi kuri'a kiro'atun. maka ini berbeda dengan kuri'a kiro'atun. Ya, ini li'adamil faidati, tidak ada faidahnya Dia membaca dengan pembacaan. Ya, yang namanya membaca, pasti ada kegiatan membaca. Li'annal mastaro lam yufid ma'nan zaidan ala ma fuhima minal fi'li. Karena asalnya yang namanya master itu tidak membawa faedah makna tambahan ya ter atas apa yang dipahami dari fi'il. Artinya apa? Masdar itu makna yang terkandung itu hanya makna kejadian yang ada dalam fiil saja. Tidak ada makna tambahannya. Nah itu tadi adalah yang master. Kemudian yang ketiga, yang jar majrur. Wa ammal jar ruwal majruru fayas luhulin niyabati ini. Dan ada pun jar majrur itu memungkinkan untuk menjadi naibul fa'il namun dengan dua syarat. Jadi sama juga dengan yang sebelumnya yaitu dhorof dan master Ya wa ammal jarru wal majruru fayasluhu lin niyabati bi syartaini. Jar majrur itu juga dapat menjadi naibul fa'il memungkinkan menjadi naibul fa'il dengan dua syarat. Al-awwalu syarat yang pertama an yakuna harful jarri mutasarrifan. Syarat yang pertama huruf jar tersebut itu harus mutasarrif. Kenapa mutasarrif bagi huruf jar wal muradu bihi alla yalzama tariqatan wahidatan. Nah, di sini eh, definisi mutasarrifnya agak berbeda bahwa mutasarrif untuk huruf jar itu adalah alla yalzama tariqatan wahidatan. Bahwa huruf jar tersebut tidak terus-menerus dalam uh, satu penggunaan saja. Ada beberapa huruf jar yang cara penggunaannya itu hanya satu. Ya, tariqatan wahidatan, hanya satu cara saja. La yakhruju anha ila ghairiha yang huruf-huruf jar tersebut itu tidak bisa keluar menuju ke penggunaan yang lain. Contohnya apa? Kamud wa mundul mulazimaini li jarrizamani. Contohnya adalah mud dan mundu itu terus-menerus atau hanya dapat digunakan untuk memajerurkan zaman. Kita tahu mud dan mundu setelah itu pasti zaman. Hanya ada satu cara penggunaan. Maka yang seperti ini itu tidak mutasarrif warubba, dan juga rubba, al-mulazimati linnakiroti. Yang rubba ini itu hanya dapat digunakan untuk isim nakiroh saja. Ya, jadi tidak dapat keluar dari cara ini menuju cara penggunaan yang lain. Maka mud mundhu, dan rubba ini tidak mutasarrif. Athani, syarat yang kedua, an yakunal majaruru mukhtasson bahwa majerurnya, isim majerurnya itu juga harus dikhususkan. Wal muradu bil ikhtisasi dan yang dimaksud dengan pengkhususan di sini an yaktasibal jarru ma'a ma majrurihi ma'nan zaidan. Ya an yaktasibal jarru ma'a majrurihi ma'nan zaidan. Bahwa huruf jar bersama dengan majerurnya itu mendapatkan makna tambahan. Ya. Imma biwasfin. Ya baik makna tambahannya itu dengan penyifatan seperti tadi. Au idofatin. Atau penambahan maknanya dengan idofah. Au ghairihima. Atau yang selain keduanya. Nahwu contohnya. Julisa fil masjidil jami'i julisa fil masjidil jami'i. Misalnya asalnya jalasa Zaidun fil masjidil jami'i. Maka eh, Zaid duduk di masjid jami'. Ya masjid besar, masjid agung. Maka ketika fa'il dihapus menjadi julisa fil masjidil jami'i. Ya julisa fil masjidil jami'i, maka jar majurur fil masjidi itu menjadi naibul fa'il. Mengapa? Karena memenuhi syarat mukhtas tadi. Ya, Al-masjidi itu dikhususkan dengan penyifatan. Ya, disifati dengan al-jami'. Wanahwu dan contoh yang lain, Furiha soril muslimina. Ya, Furiha soril muslimina. Misalnya apa? Ya asalnya misalnya fariha Zaidun binti saril muslimina. Zaid bergembira dengan kemenangan kaum muslimin. Maka ketika fa'il dihapus menjadi furiha binti saril muslimina. Maka di sini jarma cerur binti sori itu menjadi naibul fa'il. Mengapa? Karena dia memenuhi syarat ikhtisos, telah dikhususkan dengan idofah yaitu diidofahkan kepada al-muslimin. Maka wana ibul fa'ili huwal jar ruwal majaruru alal masyhuri. Maka pada dua contoh tersebut yang menjadi naibul fa'il adalah jar majrur ya fil masjidil jami'i dan bintisaril muslimina alal masyhuri menurut pendapat yang paling masyhur. Kita lihat catatan kaki Qala Suyutiyu, ya berkata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala fil ham'i ya dalam al-ham'u yaitu ham'ul hawami'i ya syarah dari jam'ul jawami'i Al-Mujallad al-awwala pada jilid pertama safhata 30 wa 60 wa mi'atin halaman 163 Apa yang beliau katakan al-jumhuru ala annal majrura fi maudi'i raf'in. Menurut pendapat dari mayoritas ulama nahwu bahwa majerurnya itu menempati kedudukan rofa. Misalnya tadi nah, julisa fil masjidil jami'i, maka al masjidinya itu majerurnya itu yang menempati kedudukan rofa. Wa ibu naibu anil fa'ili kama lauka jarru zaidan maka al-masjidi tadi itu menjadi um, naibul fa'il. Sebagaimana kalau huruf jarnya itu adalah huruf jar tambahan. Ya, kita mengenal ada huruf jar tambahan secara i'rab. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala mengomentari pendapat as ini wa hadza ra'yun fihi taisirun. Dan ini merupakan pendapat yang ya terdapat kemudahan di dalamnya sawaan kulna al-jarra wal majaruro awil majaruro wahdahu. Ya sama saja kita katakan yang menjadi naibul fa'il itu jar ma'jarurnya atau hanya majrurnya saja. Fa'inka in kana harful jarri fala khilafa fi annan naiba huwal majaruru wahdahu. Namun jika huruf jarnya itu adalah huruf jar tambahan, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa naibul fa'ilnya itu majrurnya saja. Ya, huruf jarnya tidak termasuk. Nahwu contohnya ukhidha min syai'in. Ya ukhidha min syai'in. Ya, tidak diambil sesuatu pun. Asalnya apa? ukhidha syai'un. Tetapi ada huruf jar tambahan menjadi ukhidha min syai'in. Maka di sini tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang menjadi naibul fa'il adalah syai'in saja, bukan min syai'in. Kita kembali ke atas. Ya, bi khilafi Furiha binti Sorin. Ya, ini berbeda dengan Furiha binti Sorin. Ini masih mubaham. Ya, gembira dengan kemenangan. Ya, kemenangan itu pasti menggembirakan. Tapi kemenangannya siapa? Yang belum dikhususkan. Li'adamil fa'idati minal isnadi. Karena tidak ada faedah yang didapat dari bentuk musnad dan musnad ilaihi ini. Wahada makna qawlihi. Dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke-250 ini waqabilun min dzarfin ila akhirih. Ai maksudnya innal qabila linniyabati 'anil fa'ili minadh-dzarfi wal masdari. Ya, bahwa yang bisa diterima sebagai naibul fa'il itu berupa dzaraf dan masdar. Wa mithluhu ismul masdari. Dan juga yang semisal dengan masdar adalah isim masdar wa harfil jarri ma'a majrurihi haqiqun wa jadirun biha. Dan huruf jar bersama majrurnya itu uh, haqiq dan jadir, ya, pantas dan juga layak untuk menjadi naibul fa'il. Wa asy'ara qauluhu wa qabilun ya dan ucapan beliau wa qabilun itu memberitahukan bahwa bi anna niyabata ma dzukira la buddalaha min syurutin. Ya bahwa suatu unsur atau suatu kata itu kalau ingin menjadi naibul fa'il itu memiliki syarat-syarat. Ya kan? Dapat diterima, berarti ada yang tidak diterima. Ya, yang tidak memenuhi syarat. Kemudian beliau melanjutkan hukmu niyabati ghairil maf'uli bihi ma'a wujudihi. Yaitu hukum naibul fa'il yang bukan berupa maf'ulun bihi. Padahal dalam jumlah tersebut itu ada maf'ul bihinya. Intinya apa? Kadang ada kejadian suatu jumlah itu memiliki misalnya fiil, kemudian fa'il, kemudian maf'ulun bihi, ada dhorof, ada jar majrur, ya. ada masdar misalnya. Maka ada banyak kemungkinan mana saja yang bisa menjadi naibul fa'il. Namun di sini ada maf'ulun bihi. Bagaimana hukumnya itu yang akan dibahas pada bait ini. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-251. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wala yanubu ba'du hadhi in wujid fil lafzi maf'ulun bihi wa qad yarid. Nah, ini pendapatnya Ibnu Malik rahimahullahu taala eh, sebagian dari yang disebutkan tadi Ya, sebagian dari yang disebutkan tadi yang dapat menjadi maf'ul bih seperti zorof, kemudian jar majrur dan masdar itu tidak dapat menjadi maf'ulun bihi jika ada maf'ul bih yang ada pada jumlah tersebut. Ya, ini hukum asal dari pendapat beliau. Tapi beliau menambahkan waqad yarid. Ya, terkadang terjadi walaupun ada maf'ul bihnya di situ, namun yang menjadi naibul fa'il itu adalah lafat yang lain. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan idza wujida fil jumlati ma yasluhu linniyabati. Jika terdapat dalam sebuah jumlah ya, unsur-unsur yang memungkinkan untuk menjadi naibul fa'il minal maf'uli bihi ya, baik itu berupa maf'ulun bihi wal masteri dan master, wal zorfi dan juga zorof, wal majeruri dan juga majerur. Ya, ada empat misalnya. Ada empat unsur yang memungkinkan untuk menjadi naibul fa'il. Maka beliau melanjutkan lam yajuz an yanuba anil fa'ili illa wahidun. Maka dari empat tersebut itu tidak boleh ada yang menjadi naibul fa'il, melainkan hanya satu. Atau dengan kata lain, hanya satu unsur yang memungkinkan menjadi naibul fa'il. Ya, tidak mungkin keempat-empatnya, atau dua pun tidak mungkin. Mengapa? Li'annan naiba anil fa'ili kal fa'ili. Karena yang namanya naibul fa'il itu seperti fa'il. La yata'addadu. Ya, jumlahnya tidak bisa berbilang atau hanya boleh ada satu. Yang namanya fa'il itu hanya boleh satu. Maka naibul fa'il itu juga hanya boleh satu. Kemudian beliau melanjutkan wa qad ikhtalafan nah Maka para ulama nahwu itu sungguh berbeda pendapat ya mana yang dapat menjadi naibul fa'il. Faqala al-Basriyuna, maka berkata para ulama nahwu dari Basrah, illal akhfasya, yang melainkan al-akhfash. Ya al-akhfash itu ulama Basrah, namun di sini berarti beliau memiliki pendapat yang berbeda. Apa pendapat para ulama nahwu dari Basrah? Tajibu niyabatul maf'uli bihi. Wajib menjadikan maf'ul bih sebagai naibul fa'il Artinya kalau ada maf'ul bih, wajib maf'ul bih itu yang menjadi naibul fa'il. Ini pendapatnya ulama nahwu dari Basrah. Walayanu bughairuhu ma'a wujudihi. Maka jika maf'ul bih itu ada dalam suatu jumlah, maka yang lainnya tidak dapat menggantikan atau menjadi naibul fa'il. Fafi mithli, ya maka pada contoh al libu kalimatan ilqa'an bari'an fil hafli yaumal khamisi amamal hadirina. Kalimat yang lengkap, ya, jumlah yang lengkap. Pelajar tersebut menyampaikan ya sepatah dua patah kata dengan penyampaian yang mengagumkan ya pada suatu acara atau pertemuan di hari Kamis di depan para hadirin. Maka kita lihat di sini al-qafi'il atau libu fa'il. Kalimatan ya sepatah dua pakatah kata atau bisa juga mungkin pidato ya. Eh, menyampaikan ya kalimatan maf'ul bih. Ilqa'an itu adalah master Ya, kemudian bari'an dia dikhususkan Kemudian fil hafli itu jar majrur. Yaumal khamisi itu dzaraf zaman. Amamal hadirina dzaraf makan. Ya, jadi ada maf'ul bih, ada masdar, ada jar majrur, ada dzaraf zaman dan ada ada dzaraf makan. Ada lima yang memungkinkan menjadi naibul fa'il. Namun di sini kalau mengikuti pendapatnya ulama Basroh, yang boleh menjadi maf'ul bih hanya satu. Maaf, yang men, yang boleh menjadi naibul fa'il menurut ulama Basra itu hanya satu, yaitu maf'ulun bihi kalimatan. Ya. Takulu maka engkau katakan ulqiya kalimatun. Ya, hanya boleh ulqiya kalimatun. Yang boleh menjadi naibul fa'il hanya maf'ul bihnya saja au ulqiyat kalimatun ilqaan bari'an ila akhirih. Atau diberikan tak taknis di situ. Ya karena misalnya dianggap kalimatun itu adalah muannaf karena ada tak marfutoh. Ya atau ulqiya kalimatun misalnya dianggap itu muannasnya bukan hakiki atau itu adalah isim jenis yang diberikan tak marfutoh yang menunjukkan tunggal ya apapun alasannya. Tetapi yang boleh menjadi maf'ul menjadi naibul fa'il hanyalah maf'ul bih kalimatan, menjadi kalimatun. Wa ma khalafa dzalika huwa syadzun au muawwalun. Ya. Maka yang menyelisihi kaidah ini menurut para ulama Basrah itu adalah sesuatu yang syadz. Nah, sesuatu yang tidak umum yang menyelisihi kaidah umum. Au muawwalun atau sesuatu yang ditakwil. Waqala al-kufiyuna dan berkata para ulama nahwu dari Kufah ya ini pendapat yang berbeda. Tajuzu inabatu ghairil maf'uli bihi ma'a wujudihi. Ya. Boleh ya yang selain maf'ul bih itu menjadi naibul fa'il walaupun maf'ul bih tersebut ada pada jumlah tersebut. Taqaddama au ta'akhoro ya baik uh, maf'ul bihinya itu didahulukan dari fiil ataupun diakhirkan. Ya, namun boleh menurut para ulama Kufah. Wastadallu biqiraati Abi Ja'farin. Para ulama nahwu dari Kufah itu uh, berdalil dengan qiraah cara membaca dari Imam Abu Ja'far yang beliau salah seorang ulama qiraah. Ya, salah seorang ulama kiroah, Qiraah. Wa huwa minal asyarati. Dan Abu Ja'far rahimahullah itu termasuk dari ulama kiroah yang sepuluh. Kita lihat catatan kaki. Nah, di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan ulama kiroah yang sepuluh Beliau menjelaskan al-qurra'ul asyaratu humul qurra'ul ladzina uniyal ulama'u binaqli qira'atihim. Uh, para qari yang sepuluh itu adalah para qari yang para ulama itu memperhatikannya, yang memper memberikan perhatian pada ulama-ulama tersebut dengan menukilkan cara membaca mereka. Ya, jadi cara membaca itu ada dengan beberapa cara, ya, baik mengikuti dialek dari uh, orang Arab yang ada dan juga dengan alasan-alasan yang lain. Maka yang terkenal itu adalah Al-Qurra'ul Asyaratu ini misalnya. Karena diperhatikan cara membacanya dan juga dinukil ya, cara membacanya tersebut. Wahum ala qismaini dan ulama kiroah yang 10 itu dibagi menjadi dua golongan. Al-awwalu kolongan pertama sab'atun ikhtarahum sab'atun ikhtarahumu benu mujahidin. Yaitu tujuh ulama kiroah yang dikumpulkan atau dipilih oleh Ibnu Mujahid. Ya, Ibnu Mujahid itu ulama kiroah yang terkenal yang mengumpulkan ya, tujuh cara membaca Al-Quran. Maka tujuh ulama yang dipilih itu yang dimaksud dengan eh, Al-Qurra As-Saba'ah. Kemudian satun ikhtarohum Ibnul Jazariyu. Dan tiga ulama tambahan yang dipilih oleh Ibnu Al-Jazari. Beliau juga ulama kiroah yang terkenal. Maka tujuh tambah tiga ini menjadi sepuluh. Wa Abu Ja'farin dan Abu Ja'far yang disebutkan tadi, huwa Yazidu binul Qaqa'i al-Makhzumiyyu al-Madaniyyu. Yaitu Abu Ja'far itu adalah Yazid bin Al-Qaqa Al-Makhzumi Al-Madani. Al-Mutawaffa sanata thalathina wa mi'atin minal hijrati, yang beliau wafat pada tahun 130 Hijriyah. Wa huwa minat thalathatil ladhina ikhtarahum Ibnul jazari Dan Abu Ja'far ini termasuk dalam tiga kori yang dipilih oleh Ibnu Al-Jazari tadi ya yang disebutkan di atas. Kita kembali ke atas. Nah, Abu Ja'far itu membaca surat Al-Jathiyah ayat 14 ini. Ya, kalau kita mengikuti kiroah Hafiz An Asim yang masyhur, liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Ya, dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-14 ya dia akan membalas suatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah di sini bagaimana cara membacanya Abu Ja'far? Faqad qara'a yujza bil ya'il bil ya'i madmumatan. Abu Ja'far pada ayat ini itu membacanya dengan yujza. Ya, bil ya'i madmumatan yang yaknya dibaca dhammah mabniyan lima lam yusamma fa'iluhu. Yang dibentuk untuk lima lam yusamma fa'iluhu atau mudahnya dibaca dengan majhul. Tapi sebagai bentuk adab ya karena ini uh, dalam Al-Qur'an li menjadi lima lam yusamma fa'iluhu. Ma'a nasbi qauman dan qauman dibaca nasab. Wan naibu al-jarru wal majruru. Naibul fa'ilinya itu jar majrur bima kanu tadi. Ala ahadil qaulaini. Ini mengikuti salah satu dari dua pendapat. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Wal qawlu dan pendapat yang kedua, annana ibal fa'ili masdaru al-fi'lil madhkuri. Pendapat yang kedua yang menjadi naibul fa'il adalah masdar dari fi'il yang disebut. sebut Ai liyujza al-jaza'u. Ya. Liyujaza al-jaza'u. Ya, dibalas dengan balasan. Awil khairu atau dibalas dengan kebaikan. Awis syarru atau dibalas dengan dibalas dengan keburukan. Kita kembali ke atas. Famastadallu biqauli syairi sebagaimana para ulama Kufah tersebut itu berdalil dengan syair. Ya bagaimana syairnya? Lam yu'na bil alya'i illa sayyida wa la syafadzal ghayyi illa dhuhuda. Nah, lam yu'na bil alya'i illa sayyida wa la syafadzal ghayyi illa dhuhuda. Kita Lihat catatan kaki, apa maksud dari syair ini. Makna baiti, makna dari bait ini, annahu la yashtaghilu ma'alil umuri wa karimil khisali illa ashabus siyadati. Bahwa tidak ada yang akan sibuk dengan perkara-perkara yang tinggi dan juga menyibukkan diri dengan tabiat yang mulia, melainkan Eh, orang-orang yang mulia ya muhi dan juga orang yang memiliki ambisi dan cita-cita artinya orang-orang yang mulia dan juga memiliki ambisi dan cita-cita itu hanya akan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tinggi dan juga eh, tabiat yang mulia walam yashfi dhawin nufusil maridoti illa dhawul hidayati war Dan tidak ada yang dapat menyembuhkan atau mengobati orang yang memiliki jiwa yang sakit melainkan orang-orang yang mendapatkan hidayah dan memiliki pikiran yang sehat. Nah, ini makna dari bait tadi. Namun yang menjadi syahid adalah kita kembali ke atas ini lam yu'na bil alya'i illa sayyida. Ya, lam yu'na bil alya'i illa sayyida. Nah, sayyida di sini itu kita lihat dalam keadaan mansub. Nah, maka faqad ana bal jarru wal majruru. Maka yang menjadi naibul fa'il adalah uh, jar majrur yaitu bil alya'i bidalili nasbil maf'uli bihi illa sayyida. Yang menjadi dalil adalah tetap nasabnya maf'ul bihi yaitu sayyida. Wa qala al-Akhfashu, ya al-Akhfash rahimahullahu taala beliau mengatakan yanubu ghairul maf'uli bihi. Ya Akhfash padahal termasuk tadi ulama Basrah, tetapi beliau memperbolehkan selain maf'ul bih untuk menjadi naibul fa'il bisyarti taqaddumihi. Namun dengan syarat maf'ul bih tersebut itu didahulukan dari fiilnya. Kahadal oh maaf di sini yang didahulukan adalah uh, yang selain maf'ul bih. Ya bisyarti taqaddumihi yaitu yang mau menjadi naibul fa'il itu harus didahulukan dari maf'ul bihnya. Misalnya di sini jar majrur bil aliyai tadi itu didahulukan dari sayyida kahadal baiti sebagaimana dalam bait ini. Walau qila bi inabati ma lahu ahammiyatun fi idahil gharadi wa ibrazil ma'nal maqsudi dan kalaulah dikatakan ya bahwa apa yang menjadi naibul fa'il itu apa yang memiliki urgensi atau makna yang penting untuk menjelaskan tujuan dari jumlah tersebut wa ibrazil ma'nal maqsudi dan juga untuk menampakkan makna yang dimaksud min ghairi taqyidin bi annahu maf'ulun bihi au ghairu maf'ulin bihi ya tanpa membatasi bahwa unsur yang memiliki makna penting yang dapat menjelaskan tujuan dan menampakkan makna yang dimaksud itu tidak dibatasi harus berupa maf'ul bih atau selain maf'ul bih. Ya, tidak dibatasi. Pokoknya yang penting, yang memiliki fokus atau menjadi fokus jumlah tersebut yang mau dijadikan sebagai naibul fa'il. Ya, kalau dikatakan seperti itu, lakana wajihan ka'an yuqala. Ya, maka akan, maka akan tepat atau sesuai untuk dikatakan duriba dorbun alimun syahidaz zuri. Ya, duriba Darbun alimun syahidaz zuri. Saksi palsu tersebut itu dicambuk dengan cambukan yang menyakitkan. Ya. Misalnya al-kucunya namanya Zaid ya. Doroba Zaidun syahidaz zuri dorban aliman. Ya, doroba Zaidun syahidaz zuri dorban aliman. Zaid mencambuk saksi palsu tersebut dengan cambukan yang menyakitkan. Nah, di sini yang ingin dijadikan fokus itu adalah cambukan yang menyakitkan tersebut. Padahal itu berupa masdar. Ya, masdar. Dan di dalam jumlah tersebut ada maf'ul bih yaitu syahidaz zuri. Nah, di sini karena yang ingin difokuskan adalah sakitnya cambukan tersebut, ya maka biinabatil masdari idza kana gharadul mutakallimi ibraza hadzal ma'na. Ya maka yang menjadi naibul fa'il itu adalah masdar. Tadinya dorban aliman menjadi dorbun alimun. Kemudian maf'ul bih tetap mansub syahidaz zuri. Kapan itu jika yang menjadi tujuan dari pengucap itu adalah menampakkan makna ini. Wahuwa syiddatu dorbihi, yaitu menyakitkannya atau kerasnya cambukan tersebut. Wa inkanal ghorodu bayana annad dorba waqa'a amaman nasi unibad dhorfu. Adapun yang kalau ingin menjadi fokus itu adalah bahwa cambukan tersebut itu dilakukan di depan khalayak orang banyak. Maka yang menjadi naibul fa'il itu dzaraf. Bisa misalnya menjadi duriba Eh, amamun nasi syahidaz zuhri. Ya, karena yang difokuskan itu adalah di hadapan manusia. Wa hakadza fil jarri wal majruri. Ya, dan demikian juga misalnya menjadi jar majarur. Ya, jar majarur. yang menjadi uh, naibul fa'il. Wa makna ma'na qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wala yanubu ba'du hadhi ila akhirih. Ai maksudnya la yasihhu inabatu syai'in mimma dzukira fil baitis sabi'i ma'a wujudil maf'uli bihi. Ya, jika suatu jumlah itu mengandung maf'ul bih, maka tidak boleh unsur-unsur yang lain yang telah disebutkan tadi, seperti dzaraf masdar, dan jar majrur itu menjadi maf'ul bih. Maaf, tidak boleh, maaf, jika dalam suatu jumlah itu ada maaf bi, ya, maka tidak boleh unsur-unsur yang lain seperti dhorof, masdar, dan jar itu menjadi naibul fa'il. Ya, tidak boleh menjadi naibul fa'il. Wa qad yaridu fil kalamil fasihi inabatu ghairil maf'uli bihi ma'a wujudihi. Dan terkadang ya terjadi dalam ucapan orang Arab yang fasih, pada suatu jumlah itu ada maf'ul bih, tetapi yang selain maf'ul bih tersebutlah yang menjadi naibul fa'il. Ya, seperti tadi, contoh-contoh yang ada dalam syair tadi. Ya, dalam ucapan orang Arab itu ada. Walaupun ada maf'ul bih, namun yang dipilih menjadi naibul fa'il itu selain maf'ul bih. Yushiru bidzalika ila ma warada min kalamil arabi. Beliau di sini mengisyaratkan ya ya qad yarid itu itu bahwa ada ya didapati di ucapan orang Arab hal yang seperti itu kama taqaddama sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.